business Untuk mengatasi gemuknya jumlah pegawai negeri sipil atau PNS dan besarnya pembayaran dana pensiun mereka, pada tahun lalu pemerintah berencana menerapkan Golden Shake Hand atau kompensasi bagi para PNS yang mengajukan pensiun dini secara sukarela sebelum masa jabatannya habis. Golden Shake Hand menjadi salah satu alternatif untuk menyelesaikan pembengkakan beban anggaran yang seharusnya bisa untuk membangun infrastruktur dan lain-lain. Untuk membicarakan mengenai hal tersebut, segera segera kita berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana Anda melihat kebijakan Golden Shake Hand itu? Golden Shake Hand itu oke okay, karena menguntungkan. Jadi karena dia penghambat, penghambat bukan karena dia jahat, tapi saking dada kerjaannya dia ngaco-ngaco gitu kan, jahili, kirim email porno gitu gitu kan, bikin gosip dan sebagainya. Dia tidak harus lagi dibayar pensiunnya, dia tidak harus lagi dikasih rumah dinas dan macam-macam. Nah itu kalau dijumlahkan ya lebih kurang sama dengan golden second yang dia dapat. Mudah-mudahan dia sadar potensi dia yang tidak cocok di birokrasi dengan golden second itu dananya bisa dia gunakan untuk memulai usaha baru. Jadi sebetulnya reformasi birokrasi yang antara lain mempercepat pensiun itu menyadarkan orang yang sebetulnya punya potensi lain gitu ya. Dan dia menciptakan kegiatan yang menambah pundi-pundi bagi pemerintah, kan bayar pajak. Kira-kira penerapannya seperti apa Pak? Nanti kan lihat juga golden secondnya katakanlah cleaning service gitu kan. Ya 50 juta barangkali juga udah senang. Gitu. Tapi kalau yang level yang yang susah ini kan golongan tiga yang nggak bisa keempat ini itu sumber penghambat ini nah ini kan gajinya udah gede di Jakarta tuh mereka bisa dapat 20 jutaan kalau 100 juta kan cuma 5 bulan gaji ini kan harus minimal 50 kali gaji kita mulai di DKI nanti apa APBN kita memadai, Pak, untuk menerapkan Golden Shake Hand? Anda butuh uang berapa? Hitung aja. Jadi misalnya kasarnya ya 200 ribu dikasih golden shake hand. Kemudian 200 ribu golden shake handnya rata-rata berapa? Taruhlah 100 juta. Jadi 20 triliun. Kok buat rakyat 20 triliun nggak bisa? Hitung-hitungannya jelas. 200 ribu orang. Program lima tahun udah satu juta orang saya kali lima ya, 100 triliun, masih lebih kecil dari subsidi BBM. Ramping itu birokrasi. Demikian Faisal Basri, saya Kiki Wijaya.